mempunyai follower lebih dari 9 juta yang terus semua wilayah NU dan segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada hari ini. Termasuk Muslimat, Batayat, Ansor, Ibnu IPBNU, Banten, Hanusa, kaum muslimin muslimat Rahimahumullah. Pertama-tama perkenankan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan saya di sowan di kota seribu julukan mulai kota kembang kota perjuangan Paris Menjava Eblat Afrika Asia sampai yang terakhir adalah kota paling islami di Indonesia maka saya paham kalau setelah setiap dukun nama wali kota tepuk tangan gelegar ini karena Islaminya Bandung tentu saja tidak lepas daripada apa yang sudah dilakukan oleh wali kota. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik, dalam rangka yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat ini wa dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara saudara sekalian yang saya cintai, karena acaranya ini muhasabah, jadi saya tidak begitu hasan atau Pak Ridwan Kamil atau tadi Pak Kapolda tidak akan menguji muji NU tapi mungkin saya akan mengkritik NU saya dua kali umur saya dari uh, Pak Wali Kota kakek beliau dan Panglima Kiai Muhyiddin Panglima Hizbullah ini itu selesai dengan ayah saya yang juga Panglima Hizbullah tempat saya. Uh, eh, kalau memuji-muji NU itu sudah sudah semua orang lakukan. Jadi ini adalah muhasabah. Jadi muhasabah itu introspeksi, menggelitah diri sendiri cukup untuk memuji NU itu dulu zaman revolusi ada seorang wartawan dari Arab namanya Muhammad Asad Sihab dia mengikuti perkembangan perjuangan umat Indonesia melawan penjajah mulai menjajah Belanda hingga Jepang Dia menulis banyak buku tentang Indonesia. Satu buku yang saya temukan dalam bahasa Arab cetakan kue, judulnya luar biasa. al Allah Muhammad Muhammad Hashim Ash'ari peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Jadi kenapa Kiai Hashim Ash'ari dan Kiai-Kiai desa lainnya kiai-kiai pesantren lainnya yang kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama begitu mencintai ini bukan karena mereka paham tentang ideologi nasionalisme dan nasionalisme itu ya ini sekarang aja kan sama kiai itu apa itu tahu ismu ismu kiai ini sepuh pesantren dulu tidak mereka cuma logika sederhana Indonesia ini tempat aku dilahirkan Indonesia ini tempat aku bersujud Indonesia ini tempat kau nanti kelak insya Allah satu Karena itu saya sering mengatakan di mana-mana orang NU itu menurut ajarannya Kiai Kiai ya, itu orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama. Artinya ya sudah di sini lahir, di sini mati, di sini aman di sini. Orang Indonesia yang beragama itu lain dengan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Raja Salman orang Islam kemarin di Lain kita. Entok orang Islam. Saya di Bandar Jadi dia ke Indonesia juga tak peduli. Bukan cuma ada, bukan orang itu. Jadi kalau perusak Indonesia tidak ada dulu, bukan negara, bukan rumah. Tapi kalau kita ini ada kalau wali kota sudah mengatakan demikian, wali kota dari kota yang paling islami di Indonesia sudah merasa gelisah dan menyebut-nyebut timur tengah yang rusak itu. kita paham, kita harus waspada itu. NU dengan itu. Anda tahu kenapa NU menggunakan nahdlatul Nah, hal itu bisa luhur, Selain nakso itu nuhud, maknanya kebangkitan. Ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama menamakannya dengan nakso menggunakan mas dan makhluk menurut salah satunya. Itu tujuannya supaya bangkitnya sekali Jangan kok bangkit tidur, bangkit tidur. Seperti sekarang Setelah itu sudah menjelaskan atau apa dan tahu ini sudah mapan itu kelihatannya ekonomi ya seperti orang-orang yang mapan lainnya tinggal ngantuknya orang mapan kan sudah enak ya, yang ketibakan sana itu oh itu salah itu deh juga dari sana buat dari karena belum mapan ini yang silangkah tadi itu kita dikhawatirkan Kang nanti di jangan itu yang diandalkan itu nombor sekarang itu kayak begitu ramainya Islam dihilangkan cibilan kan Quran ini semau-maunya Nah itu yang katanya otentik ilmunya langsung sanatnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada kebenaran suaranya mana takut nggak ya, takbir nggak kita introspeksi sampai nanti ini saya pulang dari sini nanti akan ada silaturahmi kiai-kiai sepuh Nusantara di Lembang. Jadi kiai-kiai sepuh itu paksa turun dulu karena kiai-kiai yang ngomong ini masih ikut euforia. Jadi betul kalau tadi yang ingin mengingatkan dengan Timur teman Orang-orang tidak menggunakan nalar. Tidak bisa. Kita beragama pakai nalar tidak bisa. Kenapa orang berpikir tidak pakai nalar? Karena kepentingannya terlalu besar menutupi nalar Pentingannya masa urusan beliau kadar Gusti Allah diajak kita setiap saat takbir tidak ada dalam sholat bahkan di jalan-jalan kita takbir sekarang saya tanya anda apa artinya sampai mengatakan Allah Akbar apa jawab. Allah yang bergerak susah apa Allah yang dipikirkan? Pertama katakan terbesar. Oh, pengajian akbar juga ada, masjid akbar juga ada, imam besar juga ada. Apakah Tuhan sebesar itu? Sebenarnya apa? Jawab. Kalau tidak bisa jawab, kenapa? Karena setiap saat Allah Akbar Allah ketika anda Allah Akbar, di kepala anda ada siapa? Allah. Ada siapa ketika Allah sampai ini. Kalau ketika sampai mau Allah Akbar, di sini ada di sebuah dua jubur. Saya sering menanyakan, kita di Bandung ini apa namanya ini? bisa kumpul tidak sama alun-alun di mana bisa rekor rekor untuk kecamatan rekor anda ini yang ini ada di rekor kecamatan rekor kota Bandung Jawa Barat Jawa Barat punya salah satu provinsi di Jawa Jawa itu termasuk salah satu pulau di Indo Indonesia itu termasuk bagian dari ASEAN ASEAN itu bagian dari Asia Asia itu hanya satu daratan dari sekian daratan yang namanya Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Ada yang namanya Asia. Sampai kalau lihat bundaran Bundaran bumi Kalau yang pikirannya datar ya tidak datar bumi Itu di sini biru itu Itu laut Biru itu laut Yang hijau itu ini Amerika Eropa itu adalah ini Afrika, ini Australia, ini Asia. Di Asia ini ada yang namanya Asia. Di Asia ini ada yang namanya Indonesia. Indonesia ini ada yang namanya Jawa. Jawa ini ada yang namanya Jawa Barat. Jawa Barat ini ada yang namanya Bali. Bali itu ada yang namanya rekor. Anda di rekor ini yang tinggal ini ini Asia di Asia ada Asia di Asia ada Indonesia di Indonesia itu ada eh, Barat dan Barat itu ada Bandung Bandung dan ada yang namanya planet bumi yang ada benuanya namanya Asia apa ini ini kalau kita lihat sifat alam semesta itu tidak hanya sendiri. Dia banyak yang seperti bumi besarnya ribuan yang dua kali bumi ribuan yang enam kali bumi ribuan yang enam ratus bumi ribuan yang enam ribu bumi ribuan bersolat. Anda tinggal yang anak-anak muda buka YouTube, tulis saja bumi dan klik. Nanti Anda tahu seberapa besar ini. Dulu saya selalu mengatakan karena saya menggambar sendiri ini ada bulan, ini matahari, ini Pluto, ini Mars, ini Jupiter, saya gambar ini. Akhirnya saya simpulkan bumi kita itu gambarnya cuma sekacang hijau. Tapi ketemu sama ilmuwan yang ngerti soal ini ya terlalu besar kursi itu kacang hijau itu. Ya. Terlalu besar. Se Sebutkan debu saja dan nah, saya bilang sama ilmuwan itu, ya kalau sebesar butir cukup, saya menerangkan kepada kawan-kawan saya gimana? Bumi itu enggak itu Ya, saya kesalahan sedikit lah. Sekacang hijau. Sekacang hijau. Sekarang pertanyaannya, di mana Rekor itu dalam bahasa Indonesia. Gimana? Jangan rekor Bandung, Jawa, Barat, Jawa, Indonesia tidak punya, tidak punya. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Jangan sembarangan menggerakkan Allah Akbar. Dulu kalau ulama Allah Akbar banyak yang semakut. karena tahu betapa kecilnya dia. Siang itu bersamaan dengan tujuh setengah miliar menghuni di kacang hijau yang sudah saya besarkan tadi. Maka saya ketawa kalau ada yang sombong dalam kacang hijau. Ada yang merasa seperti Gusti Kalau dia marah jangan dilakukan. Dia kalau geram, dia Ada yang, ya Allah. Rasanya kalau aku banyak, hampir dikatakan itu. aku dunia, itu sudah dikatakan. Jadi jangan Bantu aja nanti yang Apalagi cewek aja. Ya, いうことだけ食べ物も同じだけ番組にあわりました。Saya mau menjelaskan kesulitan. Saya mustahil begitu. m u s a h i l i Di atas begitu. Mustahil. Jadi sulit. Mau menjelaskan b a g i m a n a bagaimana kita mengecilkan diri kita bisa membesarkan Tuhan maka gunakan akal pikiran ikuti jejak Rasulullah sekarang ini banyak orang yang kembali ke Quran kembali ke Quran ternyata sedikitnya sedikit yang dimaksud juga adalah kembali ke terjemahan Quran kembali ke Quran yang ngaji, yang ngaji kepada ahli Quran. Eh, kalau kembali ke sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ngaji hadis, jangan cuma lihat 40 mutiara hadis. Cuma Quran itu menurut saya ini nggak bisa diterjemahkan apalagi diterjemahkan bahasa Indonesia Kenapa? Asal itu terlalu kompleks. Apalagi Quran. Quran itu sastranya luar biasa. Orang Arab mengatakan Koma Zaidun. Kembali dulu pakai jilat jari. Koma Zaidun. Yakum Zaidun. Zaidun Koma. Zaidun Koma. Zaidun Yakum. Inna dan qaim. Inna zaitan la qaim. Karena dan qaim. Ini sudah berapa tadi? Itu orang Indonesia menerjemahkannya hanya satu. Zaid pergi. Nah, dia bilang, Anda biasa baca Yasin di sana ada diriwayatkan dua utusan Allah didustakan oleh ketika mengatakan inna ilaikum mursal didustakan oleh kaum-kaum Nabi bitalikum Maka Allah memutus ketika untuk memperkuat putusan tadi Dan apa yang dikatakan oleh yang ketiga ini Rabbuna ya'lam Inna ilaikum Ramusan Ini sudah beda dengan yang tadi Ada nuansa-nuansa Sastrawi yang hilang dari sini Sampai dia di kota terjemahan Fadil Kulakna Fadil Kulakna Sikat aja lahir kawan-kawan Tapi Quran itu ada ilmu Quran, ada ilmu tafsirul Quran, ilmu asal nuzul Quran. Tanya ilmu-ilmu ini cuma lihat sebagai bab berapa lagi? Luar biasa berarti. Jadi kacau, masyarakat jadi kacau. Karena di bawah, kalau di atas yang alim ada alim, di atas langit ada yang alim, maka di bawah bumi ada yang bingung di bawah yang bodoh saya itu sekarang kalau baca Quran itu masa tersinggung terus saya jadi agak malas baca Quran ini Quran ini kok sekarang kok peninggungan suka peninggung ini Quran untuk orang orang munafik tapi kok mirip dengan kelakuan Ini orang kafe, Kok mirip saya Pada saat baca ayat untuk orang mukmin Kok sama sekali tidak mirip aku Jadi aku tersinggung A'anda ta'um amam ilhom tayyibin Bilangnya dan bilangnya segitu Ngotot pokoknya begini Pokoknya itu bukan untuk orang Kristen, hmm. untuk orang kafir. Tahsabuhum jaminan wa luhur sakta. Tampaknya mereka kompak tapi hatinya kemana-mana. Ini siapa? Bukan orang mukmin. Itu orang-orang munafik. Orang Islam itu ada dua. Orang Islam itu ada dua. Yang satu mukmin, yang satu munafik. Jadi munafik itu kebalikannya mukmin. Mukmin itu orang yang imannya luar dalam. Yang munafik itu yang luar dalamnya tidak. Jadi sampai tidak bisa Loh, tapi kan ada tanda-tandanya. Loh, tanda-tanda tidak menjelaskan begini. Dulu pernah suatu perang jihad, betul-betul jihad melawan orang-orang yang memusuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pendeta Islam yang pertama sudah dilihat helmnya sudah sudah dilihat tahu-tahu dia la ilaha illallah La ilaha illallah wa Dimarahin sama kawan-kawannya. Bagaimana dia cuma mengatakan la ilaha illallah pasti kamu bunuh tuh kemana? dia tadi dari tadi tidak pernah akan begitu. Begitu mau mati baru akan begitu. Berarti mulutnya saja. La ilaha pengurus salah Terus disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan bahwa ini tadi ada kejadian di dunia. Panggil Rasulullah. Betul. Kamu tadi membunuh orang yang sedang baca la Iya, Nabi Rasul. Kenapa? Ya, ya, La ilaha Kamu tahu yang tadi tidak mengatakan begitu. Waktu saya mau bunuh dia mengatakan begitu. Kenapa nggak kamu bedah dadanya? Kamu lihat dulu dadanya apa betul Pakai kalau tidak ilah illallah. Rasulullah marah. Pakai kalau tidak ilah. Kamu kita nggak ilah untuk apa? Kemudian ayat yang apa? Kalau bisa menangkal dari Allah, ataupun hanya karena dugaanmu, hatinya tidak mengatakan dari Allah. Itu orang sampai sudah tadi rasa tobat, sudah sudah pakai mau tidak tidak Allah. Makanya kita jangan sering mengajak orang Islam nanti. Kalau itu sudah lain-lain, itu sudah Islam itu sudah saudara kita ataupun dia belum karena belum bisa sholat, belum sholat. Kalau dia berzakat karena belum sholat, tapi dia sudah bisa Kami orang Pak, ya Allah. Ini wajibannya. Ya, Karena ilmunya. Ini dari begini. malam Kalau dengan isi pada Pak, isi master master pegang tangan master ya. nanti saya juga dokter tapi dokter kan dokter honoris causa dokter honor kaos itu kalau master Aspek seperti beliau itu dia tidak tidak pernah lah saya tidak jarang menggunakan yang jalan Karena tidak perlu menurut beliau. Tapi kalau beliau mampu mampu bisa, itu ada diplomanya yang insinyur ada diploma insinyurnya yang berkelanjut ada yang berkelanjut dan kalau kita Ustaz, kenapa sendiri Untung lah Peci putih di rumah 2500 Serban yang paling mahal ya 25 ribu lah Sekarang gimana mempertahankan lapangan? Bagaimana orang komisi karena jelas hidupnya dihukum. Tidak ada orang kabar ini isu benar Ini masuk kasus apa enggak? Ini dokter ada isu apa enggak? Ini dokter enggak? Tidak ada yang karena mereka selalu bisa jadi lebih butuh lebih maju. Ini dokter. Kalau Ustaz Kiai pernah sampai tanya, nah, kenapa pernah sampai tanya? Ada nggak sertifikat dokter? Ustaz, yang ini. Lalu bagaimana orang awam budak ini pulang pulang? Kira ya, ini ada hubungannya juga. Jadi ini Ustaz rasa dosa apa dosa rasa dosa? Itu nggak bisa menggunakan nggak bisa. Karena ini persoalan besar Allah Kalau agama itu dipermainkan, itu mulai zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu belum waktu meninggal, tidak dulu. Disalati di Masjid Nabawi Allah. Kamu mau berendah-rendah. Itu dalam agama dipanggil maka nasihat ya kalau dulu ini masih Arab setiap ayat nama apa di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya kata-kata langsung wah kalau saya bisa zaman Rasulullah itu atas hati saya tidak perlu baca Quran segala macam tinggal lihat nanti nanti saya sudah cukup ngapain buka-buka Quran ada Quran berjalan ini hanya Nabi itu orang berjalan. Kalau kita mau sholat, tidak lihat sholatnya Nabi Nabi aja. Kalau kita mau apa namanya haji, tidak lihat hajinya Rasulullah. Seperti jauhnya Rasulullah. Selalu amal raikimu itu sorry. salat, engkau seperti aku sholat. Enak. Memuliakan itu bagaimana? Tinggal lihat Rasulullah. Menghormati orang tua itu kayak apa? Tinggal lihat nanti Rasulullah menyayangi yang lebih muda itu bagaimana lihat saja baik dengan tetangga itu bagaimana tinggal dengan Rasulullah Shallallahu menghormat tamu itu bagaimana lihat saja Rasulullah karena mestinya selalu saya Kenapa? Karena ini ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Sampai tidak tahu benar silaturahmi yang masih silaturahim. Silaturahmi yang benar, silaturahmi tidak benar. Yang benar silaturahmi. Ini sama-sama tidak tahu yang mereka berdoa. Mereka tidak tahu bahwa sama-sama benarnya. Kalau silaturahmi itu bahasa Indonesia, silaturahmi itu bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan bahasa Indonesia itu ada Majelis Pengusaha rakyat itu semuanya dari Arab. Dewan Pengusaha rakyat itu semuanya dari Arab. Tapi ya itu, kalau sudah esok dari bahasa Indonesia, ya, maknanya mengalami distorsi, mengalami pergeseran makna. Jamaah itu di sana jamaah haji dari mana? sebenarnya bukan ma'alim. Itu kata satunya. Dia tidak tahu bahwa ulama itu ada yang bahasa Indonesia. Lebih membingungkan lagi karena di sana bahasa Arab itu ulama itu ada dua. Ulama Lugotan dan ulama istilah. Kalau ulama Lugotan adalah orang yang berpengetahuan. Orang seperti Einstein, Galileo, Thomas Edison, Habibie, itu kenal ulama, luasan. Kalau ulama istilahkan yang kita ya Allah ibadil ulama, nggak tahu sekarang ini ada apa enggak di Indonesia masih ada apa enggak? Jangan-jangan sudah enggak ada. sekarang aja Imam Nawawi yang terjadi di lah kalau ulama bahasa Indonesia itu lain lagi. Ulama bahasa Indonesia itu bisa mutlak tidak perlu sama. Tapi juga kamu bisa bahasa Indonesia. Hmm. Ulama tidak yang itu seorang yang ngerti agama. Iya. Jadi lewat. Sampai mengatakan ini lama, ini lama, lugotan apa silakan ya tak butuh pemilik bahasa Indonesia kok. Dan nah, lalu orang awamnya gimana? Kalau di sini fatwa, di sini fatwa, ya ini semuanya lama Nah, sekarang kita ini loh, yuk lihat sosoknya itu. Lihat sosoknya sekarang itu. Siapa itu? penyanyi itu kopi tahu gak bisa coba coba orang-orang asani coba jadi bagaimana dia atau insinyur dokter itu ratus tinggal mencari ulama harus rekam jejak atas kalau tidak ingin tersesat kemana-mana banyak masalah kenapa harus tahu orang jejaknya ya itu ulang jadi ulang ini nasinya itu gimana Dulu kiai kalau itu Jibril dan Jabal dari Allah Rabbul Pertanggung jawab dan ilmu yang jelas mean, I untuk melayani ya. yang Jadi kalau kritis yang dibuat dapat tiba, langsung menimbul langsung ke dalam bila dia ingin kemudian. Kalau sebaliknya satu berdua tapi sudah pakai terus saya bilang kita ini orang yang berlaku tapi dia itu kayak satpam Nah, masa kan kalau ada kunti, kekir-kekir, kita yang berangkat. Ya, pasti macam sudah lama. Nanti kalau normal, macam ahora no lo a mengalami sesuatu yang luar biasa kekagumannya. Dan ini karena agama yang dipakai untuk berpolitik oleh orang orang yang tidak ahli politik tapi berpolitik. Ini yang akhirnya orang yang ingin yang berpolitik tapi nggak tahu yang berpolitik. Kalau menggunakan agama dan tidak begitu ngerti agama. Jadi preparare conto, dare l'ultima di questi colpevoli, con una mano, con una mano di o fatto niente. Mi faccio niente quello che Muoio. No, ma è quello che volete. Quel volete, è un volete, già mi chiede una volete. Poi volete è oggi, fino a quello che cosa dice. Ora, quello che sta dentro, quello che sta dentro. ada satu politik kebangsaan. NU itu selalu berpikir tentang bangsa kita. Berdiayakan tadi bermula dari pikiran sederhana bahwa NPK adalah rumah Karena itu politik kebangsaan penting. Menjaga NPK ini otak bagi orang anak. Ini politik kebangsaan tadi sudah disampaikan oleh Yasa kenapa perlu ikut apa namanya atau dalam karena ini kenapa menerima asas undang-undang karena ini ini kenapa Gus juga tidak diturunkan tidak menghilangkan ayatnya di jabatan. Ayatnya NU itu menurut sesuai terakhir 60 juta. Itu berapa kali lipat penduduk satu juta? Berapa kali lipat? Saudara ikut menerangkan ayatnya itu ayat apa Indonesia? Itu politik kebangsaan ada politik kebangsaan, ada politik rakyat. Nah, ini politik rakyat ini yang sudah jalan jarang dijalankan oleh orang lain. Politik rakyat itu bilangnya gimana rakyat ini. Kalau saya lihat kita juga betul-betul pakai itu jangan makin di sini. Memakai rakyat mau makin di sini makin cenderung aja makan sendiri ada yang ketiga ini yang paling berhasil yaitu politik kekuasaan politik praktis ini sangat serius ini paling menarik masalah, kan gitu itu ya. Tahu berlebihan saja itu yang menyebabkan Sekarang ini yang Indonesia itu eh, sampai salah jenazah dalam dibuat di Nah yang berarti ada yang menanggung dosa karena dikasih apa namanya kata-kata ini fotonya saya kesadaran juga nah, foto saya yang mengatakan diambil oleh si Gusmur yang mempunyai nama jadi pulang wis tenang sehingga orang ini dia itu bakal dia itu kita harus belajar sejarah jangan sampai sejarah berulang menjadikan malapetaka saya kira saya sudah lebih dari sejarah kesimpulannya Metro karena hanya melihat usaha saja dari badan negara tapi tidak sekarang menjadi diri sendiri seberapa jauh kita sudah bermanfaat tadi sudah diingatkan oleh Bapak beberapa mereka angfa'ukum inna khairu angfa'ukum kalau dibalik lele kalau legal lewat dipari berbuat tidak manfaat dalam bikin uang bikin nikah dalam kalau sampai mau bikin status atau kue yang diperintahkan apa sabda itu mau kalau melihat kiai lihat rekam jejaknya. Harus tahu rekam jejaknya. Ngajinya di mana, dulunya di mana, dia juga di mana. Jangan kosak Iqbal, Kiai Iqbal. kalau akan sulit. Lihat nanti Rasulullah jangan sampai lupa menceritakan sama itu Rasul Sallallahu Alaihi Jangan sampai lupa hanya selawatan itu itu memang bagus untuk untuk nolak balak. Tapi harus ada kisah-kisah tentang anaknya. Al-Qairu perlu tiba Rasul Sallallahu Alaihi Dengan selalu ditampilkan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anda bisa melihat yang mampu ngaku wah Rasul itu kok begitu kelakuannya sesuai dengan yang kira-kira dengan Muhammad yang kita Anjing Rasul itu lemah lembut, apakah dia lemah lembut Anjing Rasul itu suka senyum, tidak suka senyum, apa suka merenungkan. Gitu, itu enak sekali. Rasulullah itu tanduk, Rasulullah itu suka atau tidak. Ini misalnya juga jasa dikenalkan kepada orang-orang dulu Ada di Quran kita baca Quran juga seperti itu waktu Wow, kayak seperti malam. Bismillahirrahmanirrahim. orang-orang yang Quran dan belajar mulai KPK sampai minal jinnati wal nas. Anda tidak akan menemukan Allah memuji Rasulullah tentang undangan meskipun masih ada ribuan besar. tidak memuji tentang ilmu meskipun ilmu yang luar apalagi tentang kekayaan dan makanan tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya ဒီနေ့ရေရှိရဘာလို့ရှာ manusia adalah bagian dari iman. itu di sini papa sesuai dan tidak salah nggak ada mobil ini akan masalah. Ini orang orang nggak ada yang ini kenapa loh? Saya lihat di sana ada gambar orang merah. Ada gambar orang merah sesuatu tidak tahu. Saya tidak. Mungkin sesunya kayaknya. Saya sebelumnya sudah aku sama anjing ini orang Anjing ini juga Amin. Amin. Amin. Amin.